Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu salah satu hukum dari hukum-hukum wad'i tayyib yaitu as-sahih yang dikatakan oleh Al-Alamah Ibn al Utsaimin rahimahullahu taala Fasahihu minal ibadat ma bari'at bihil dhimmatu wa saqata bihil talab. Ini yang akan kita berikan tambahan keterangan. Suatu ibadah disebut sahih yaitu ibadah yang bari'at bihil dhimmah. Dhimmah adalah yang tanggungan yang ada pada seorang hamba. Alhamdulillah tanggungan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mukallaf ini zimmah. Dan zimmah ini tentunya berlaku pada perkara-perkara yang wajib. Ya, suatu tanggungan yang harus ditunaikan ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada perkara-perkara yang wajib. Nah, jadi suatu ibadah dikatakan sahih apabila apa? Ya, apabila tanggungan tersebut telah gugur. Baik. Dan satu terbihim tolak tuntutan terhadap ibadah yang dilakukan tadi telah jatuh. Jadi nggak dituntut untuk melakukan dua kali. Nah, sekarang kenapa disebutkan dua ini padahal intinya sebenarnya sama untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan yang mustahab. Kalau yang wajib dikatakan bariat bihid dimah. Dimahnya telah gugur. Ya, misalnya seorang telah sholat duhur ya pada waktunya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka sholat duhurnya sahih maka kewajiban telah gugur. Ini namanya syariat fihi dhimmah. Tapi seorang sholat qabliyah zuhur memenuhi ya rukun-rukunnya dan semuanya ya sholat qabliyah zuhurnya sahih maka tidak kita katakan bariat bihintimlah kenapa? karena pada asalnya qabliyah zuhur bukan merupakan kewajiban bukan merupakan beban yang harus dikerjakan tapi kita katakan sakota tolak tuntutannya telah jatuh. Jadi nggak dituntut lagi karena apa? Perkara-perkara yang ya perkara yang mustahab juga apa? Termasuk tolak, termasuk apa? Sesuatu yang diperintahkan tapi tidak berupa keharusan. Ini dibedakan ya oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin taala. Kalau ibadah-ibadah yang sahih yaitu ibadah-ibadah yang zimmah ya tanggungannya telah gugur untuk ibadah-ibadah yang wajib. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah kita katakan ya tuntutan untuk melakukannya telah jatuh. Tolak. Karena ibadah sunnah tetap diminta untuk ditunaikan walaupun tidak diharuskan sehingga bukan merupakan zimmah bukan merupakan tanggungan yang harus dikerjakan tapi ya suatu tolak yang masih ada keluasan. Nah, kita masuk pada hukum berikutnya yang merupakan lawan dari as-sahih yaitu al-fasid. Qala rahimahullah wal fasidu lughatan adz-dzahibu dhaya'an khusra Fasad secara bahasa adalah adzahib yang pergi atau hilang. Ya, adzahib dayaan wa khusra. Yang pergi ya. hilang dan merupakan kerugian. Misalnya kalau sebuah telur dikatakan ya fasidah, bayadah fasida, Ya ini telur yang rusak, tidak bisa dipakai. Tayyib, hilang nilai manfaatnya sehingga seorang rugi. Ya rugi kenapa? Karena tidak bisa dimakan sudah telur tersebut. Telurnya sudah busuk. Nah, ini fasid secara bahasa. Atau lebih mudahnya lagi Afanifillah sebagaimana disebutkan oleh ar ragib Al-Asbahani dalam mufradat beliau bahwasanya fase secara bahasa adalah khurujus syai' anil i'tidal. Keluarnya suatu perkara dari keadaan yang ya seimbang. Ini namanya fase Ya, keluarnya suatu perkara dari keseimbangannya. Ini dinamakan rusak. Sesuatu yang benar ya yang seimbang. Ketika keluar dari kondisi seimbang ini maka menjadi rusak. Hal ini diambil dari ayat Laukana fihi ma'alihatun ilallah la fasadata Seandainya ya di langit dan bumi itu ada sesembahan selain Allah maka sungguh akan rusak yakni alam ini tidak akan seimbang tidak akan terjadi ya pergerakan yang begitu teratur di jagat raya pasti akan fasik yakni keluarnya alam semesta ini dari keadaan yang seimbang ini makna fasid secara bahasa. Ada secara istilah Beliau mengatakan wastilahan ma tarattaba atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana au akdan. Jadi lawan persis dari sahih. Yaitu apa-apa yang tidak ya berlaku dampak dari perbuatan tersebut atasnya. Tidak berlaku dampak yang diinginkan dari perbuatan tersebut. Baik itu berupa ibadah atau akad. Yang diinginkan dari suatu ibadah adalah diterimanya oleh Allah. Maka fasik adalah suatu ibadah yang tidak ada dampak dari tujuan tersebut. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akad. Akad dikatakan fasid adalah ya akad yang tidak berlaku padanya dampak dari perbuatan tersebut. Ya akad tujuannya adalah tercapainya maksud dari perkara yang diakadkan. Misalnya jual beli Ya yang dimaksud dalam akad jual beli adalah perpindahan hak milik. Maka jual beli dikatakan fasik ketika tidak berlaku perpindahan hak milik tersebut. Ya, uang tetap pada pihak pembeli, barang masih tetap pada pihak penjual. Ini dinamakan fasik. Kalau rahimahullah fal fasidu al ibadati ma la tabra'u bihi dhimmatu wa la yasqutu bihi talab. Lawan dari sahih juga maka yang fasid dari ibadah-ibadah itu adalah apa-apa yang tanggungan itu belum gugur dan tuntutan itu belum jatuh. Jadi dia masih punya tanggungan. Kenapa? Karena yang dilakukan itu fasid tetap masih dituntut untuk menggantinya. Contohnya kasolati qabla waktiha seperti sholat sebelum waktunya. Ya walaupun dia memenuhi ya semua rukun-rukunnya, tapi ketika dia lakukan sebelum waktunya maka sholatnya fasid, sholatnya ya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi syarat. Sehingga dia masih dituntut untuk menunaikan sholat duhur tersebut. Misalnya kalau sholatnya sholat duhur. Wal fasidu minal uqud dan yang rusak dari akad-akad mala tatarattabu atharuhu alaih yaitu akad-akad yang yang tidak berlaku padanya dampak dari ya maksud akad itu diadakan. Ini lebih mudahnya. Ya tidak berlaku dampaknya. Seperti baik majhul, jual beli sesuatu yang majhul yang tidak diketahui. Misalnya aku jual ikan yang ada di kolam ini. Sesuatu yang majhul. Ya kolam tidak tahu dalamnya seberapa, isinya berapa, dia katakan saya jual ikan yang ada di kolam ini dengan harga sekian sekian. Ini sesuatu yang majbul. Baik. Atau misalnya seseorang punya rumah tua, dia katakan aku jual ya pondasi batu pondasi rumah ini. Sesuatu yang maju batu pondasi ter ya tertutup tanah, tidak tahu apakah ya batunya sedalam seberapa kemudian bagaimana ini tidak tahu ya. baik yang seperti ini jual beli dari sesuatu yang majhul ini fasid dampak yang diinginkan dari jual beli itu tidak berlaku jadi tidak terjadi perpindahan hak milik nah Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharram. Ini kaidah yang penting. Semua perkara yang fasid dari ibadah-ibadah atau akad-akad dan syarat-syarat maka sungguhnya hukumnya haram. Ini kaidah ikhwanifillah. Sesuatu yang fasid atau batin mesti haram. Jadi ibadah yang fasid, ibadah yang rusak ya haram untuk ditunaikan. Misalnya seorang menyengaja untuk sholat sebelum waktunya haram dosa. Seorang menyengaja untuk ya sholat tanpa wudhu, sholat fasid, maka haram untuk dilakukan. Baik. Demikian pula akad akan seorang menjual misalnya aku jual kambingku yang ada di rumah ya susunya banyak tapi tidak dilihat tidak juga diterangkan bagaimana secara terperincinya maka langsung orang mengatakan ya saya beli dengan harga sekian sekian ini fasid karena majhul baik atau menjual yang bukan miliknya ya aku jual ya motor Pak Debo misalnya padahal bukan miliknya dan tidak diberi amanah ini fasik. tidak diterima dan perbuatan tersebut haram demikian pula syarat syarat-syarat yang fasid adalah syarat yang tidak diperbolehkan oleh syariat maka muharram kullu syartin laisa kita kitabillah ya fahuwa batil. Namun tidak bisa dibalik. Ya tidak semua muharram itu fasid. Ya, semua fasid muharram tapi tidak semua muharram fasid. Ya tidak semua perkara yang haram itu fasid ikhwanillah. Tayyib. Misalnya seseorang jual beli dengan cara riba. Tapi ya caranya muharram tapi jual belinya sah. Nah, kemudian Seorang melakukan jual beli di masjid misalnya. Ini contoh yang paling mudah. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk jual beli di masjid. Ya, jual beli di masjid haram. Tapi ya tidak berarti kemudian perkara yang haram ini menjadikan fasik. Seorang melakukan jual beli di dalam masjid, dia berdosa tapi jual belinya sah. Baik. Nah ini perlu kita pahami. Jadi semua fasid itu muharram, tapi tidak semua muharram itu fasid. Kaidah ini juga sama dalam permasalahan toharoh dulu, masalah najis. Ya semua najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Paham? Ya kencing najis itu mesti haram. Pokoknya semua yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Ya khamar haram tapi tidak najis. Baik. Nah, di sini ya pembahasan tentang fasid perlu dipahami dengan baik. Dan banyak sekali contoh-contoh baik itu dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah akad. Yang kalau dalam masalah sahih kita katakan suatu ibadah dikatakan sahih apabila terpenuhi ya syarat-syarat rukun dan kewajiban. Tayyib. Maka sebaliknya suatu ibadah dikatakan fasid apabila tidak terpenuhi hal tersebut. Tayyib. Hilang syaratnya atau hilang rukunnya atau menyengaja untuk meninggalkan kewajiban maka dia fasik ibadahnya sehingga tidak sah tidak sah ibadah tersebut dan dituntut untuk melakukannya sebagai pengganti misalnya seorang sholat duhur sebelum masuk waktu maka ya ketika dia sadar maka dituntut untuk melakukan sholat duhur lagi karena karena ibadah yang dilakukan tadi itu fasid tidak sah nah Qala li'anna dzalika kita lanjutkan kenapa semua perkara yang fasid dari ibadah-ibadah akad dan syarat-syarat itu muharram li'anna dzalika min ta'addi hududillah wa ittikhadhi ayatin huzwa ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله Tiga alasan kenapa semua perkara yang fasid itu muharram. Yang pertama karena yang demikian itu merupakan bentuk tahaddi hududillah, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan contohnya pada sholat telah diberi batasan waktunya awalnya kapan akhirnya kapan kemudian seorang sholat keluar waktunya maka dia fasik dan haram menyengaja sholat keluar waktu tayyib dan ibadahnya tidak diterima kenapa dikatakan haram karena ta'adi alhamdulillah dia yang melanggar melampaui batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua karena padanya apa? Ittikhadul ayatillahi huzwa. Ya menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, ya. Olok-olokan. Yaitu berolok-olok dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini yang hakikat yang ada kalau seorang menyengaja ikhwanillah berarti dia ya meremehkan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aturan. Ketika seseorang mengetahui suatu ibadah atau suatu akad punya syarat-syaratnya kemudian dia melanggarnya. Berarti secara tidak langsung dia telah menjadikan ayat-ayat Allah menjadikan syarat ini sebagai ya bahan mainan. Rasulullah katakan la nikah illa wali, Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali ada dan ya tidak ada kesulitan untuk melangsungkan pernikahan dengan keberadaan wali tersebut. Kemudian seseorang menyengaja nikah tanpa ya keberadaan wali. Maka pernikahan tersebut fasik Pernikahannya tidak sah. Baik. Dan ketika seorang melakukannya dalam keadaan tahu menyengaja, ini dia dia berarti telah menjadikan syariat ini sebagai ya olok-olokan, istihza, Atau dalam ibadah seorang tahu ibadahnya ini rusak kemudian dia menganggapnya telah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang rusak tersebut ya maka pada dekatnya dia berolok-olok dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa dihukumi haram? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengingkari orang yang membikin-bikin syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Baik. Hal ini berhubungan ketika Aisyah radhiyallahu anha ingin membeli budak. Baik. Yang namanya membeli budak ikhwanifillah maka kewalian itu ya menjadi yang membeli, menjadi milik pembeli. Ya menjadi milik pembeli. Tapi orang yang punya kuda ini mempersyaratkan ya, mempersyaratkan bahwasanya boleh dibeli tapi kewalian tetap berada di tangan kami. Ini syarat ya batin. Maka Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari mabalu akwamin yashtaritu nasyurutan laisan fi kitabillah. Ya, kenapa ya kaum kaum kaum itu mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah. Maka nama lain la kita bilang bahwa batil walau kana mi'at asyattin. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka itu batil walaupun ya dibuat 100 syarat. Ya, ini maksudnya syarat yang tidak ada di kitab Allah yaitu syarat yang menyelisihinya. Ya. Yakni aturannya secara umum tidak ada dalam kitabullah tentang pembolehan syarat-syarat tersebut. Nah, ketika seseorang melakukan atau mendatangkan suatu syarat yang fasik, atau melakukan akad yang fasik, atau ibadah yang fasik dengan sengaja berarti dia telah terjatuh dalam keharaman karena Rasulullah SAW yang mengingkari yang demikian Baik. Ini tiga alasan kenapa sesuatu yang fasid hukumnya haram. Tapi ya sekali lagi tidak semua yang haram itu fasid. Paham? Ya pembahasan tentang fasid dan sebagiannya telah kita singgung dalam pembahasan sahih ya, karena memang antara sahih dan fasid alhamdulillah ya terjadi hubungan ya tolak belakang sehingga memahami sahih ya butuh memahami fasid. Tapi sesuatu yang tidak sahih ya maka terjatuh dalam kefasikan. Nah,